بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا Ikhwani wa akhwati fiddin rahimakumullah <clears throat> Kalau kita ingin melihat betapa berhasilnya syaitan di dalam menjerumuskan umat manusia dan termasuk juga umat Islam maka lihatlah apa yang terjadi pada malam tahun baru miladia kemarin. Pada awal malam tahun baru biasanya terjadi berbagai macam kemaksiatan. Kemudian terjadi inferiority complex, satu bentuk rasa rendah diri yang dimiliki oleh sebagian umat Islam sehingga kemarin ketika terjadi malam tahun baru Hijriah mereka pun ikut hiruk pikuk meramaikan malam tahun baru Hijriah. Dan hal-hal semacam itu sama sekali tidak ada dasarnya dalam syariat Islam. Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu adalah orang yang pertama kali mengusurkan kalender Hijriah dimulai daripada awal hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan awal hijrah Rasulullah ditandai dengan permulaan bangunan kekuatan umat Islam yang diawali dengan membangun masjid, membangun persaudaraan umat Islam, membuat perjanjian piagam Madinah dengan penduduk-penduduk non-muslim dan melakukan upaya-upaya dakwah sampai kepada perjuangan-perjuangan sampai beliau wafat dipanggil Allah Subhanahu wa taala setelah 10 tahun melaksanakan tugas dakwah di Madinah dan sejak itu kemudian menyebarlah Islam kemana-mana. Sekalian perlu kita merefleksi kembali sampai umur seperti ini. Masing-masing kita tentu berbeda kadar umurnya. Pertanyaan yang selalu harus kita tumbuhkan. Apakah yang sudah kita berikan sumbangsih untuk Islam dari diri kita masing-masing ini? Dan Allah SWT sama sekali tidak butuh kepada kita. Tetapi kita selalu butuh kepada Allah SWT. Dan di antara kebutuhan kita itu, bagaimana kita kemudian memahami Islam secara benar dan memperjuangkan Islam secara benar. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beliau mengatakan sungguh kalau tidak karena tiga hal saya tidak kepingin hidup. Sungguh kalau tidak karena tiga hal saya tidak ingin hidup, kata Umar Khattab. Yang pertama adalah saat saya bertemu dalam suatu pengajian di mana saya menggali ilmu dan mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk kehidupan saya. Dan itulah kenikmatan yang luar biasa. Karena orang yang selalu dalam berada dalam majelis ilmu akan selalu dilindungi oleh Allah melalui para malaikatnya dan mereka yang datang ke pengajian, meskipun bukan untuk pengajian, Allah angkat derajat mereka bersama orang-orang yang berpengajian. Karena itu Rasulullah SAW pernah melihat tiga orang berjalan. Dua orang masuk ke pengajian. Satu duduk di depan, satu duduk di belakang. Yang satu lagi lewat, tidak mau ikut masuk ke pengajian. Kemudian Rasulullah SAW mengomentari tiga orang itu. Adapun yang pertama, dia bersama dengan kita semua yang sedang berpengajian. Adapun yang kedua dia malu, maka Allah pun malu kepadanya sehingga dia duduk di belakang. Tetapi yang satu lagi yang tidak mau ikut pengajian, dialah orang yang berpaling dari Allah, Allah pun berpaling daripadanya. Kemudian Rasulullah SAW mengangkat ungkapan yang itu penting selalu kita ingat. Rasulullah mengatakan humul julasa'u la yashqa bihim jalisuhum. Humul julasa'u la yashqa bihim jalisuhum. Mereka lah kawan-kawan yang akan mengangkat derajat orang-orang yang duduk bersama mereka. Jadi, mereka jamaah yang berada di pengajian akan mengangkat derajat orang-orang yang ikut di dalam pengajian itu. Inilah yang dirindukan oleh Umar Khattab selalu. Makanya dalam riwayat Imam Bukhari, Umar Khattab adalah seorang pedagang. Meskipun ketika dia sudah terpilih menjadi khalifah, dia masih dagang untuk menghidupi keluarganya. Dan saudara dia yang disaudarakan oleh, oleh Rasulullah adalah orang Ansari, dia kerjanya sebagai petani. Maka kemudian Umar mengatakan kepada saudaranya Ansari itu, kita bergantian datang ke pengajian Rasulullah karena Rasulullah tidak menunggu orang, dia terus menyampaikan pengajiannya dan kita tidak mau kelewatan pengajiannya. Kita sepakat sehari saya datang, kamu kerja untuk menghidupi keluargamu. Kemudian apa yang aku dapat di pengajian itu aku sampaikan kepadamu. Besoknya kamu ikut pengajian, aku bekerja untuk menghidupi keluargaku. Dan itu bergulir sedemikian rupa antara Umar dengan seorang Ansari itu untuk terus menggali ilmu din. Sekarang ini orang mencari ilmu agama, mengkaji ilmu agama, lebih banyak hanya bersifat sambilan. Kalau ada peluang dia belajar ngaji. Kalau nggak ada ya sudah, dia jalan-jalan dia kemana? Lebih mementingkan kesibukan-kesibukannya daripada ke pengajian untuk mendalami ilmu din. So, sekalian, banyak orang tidak faham itu. Saya lihat berapa kali di televisi ketika ustadz atau ustazah mengatakan tentang as mustaqim. Mereka mengatakan itu siratal mustaqim, jalannya Allah. Ya, jalannya Allah dengan apa? Penjelasan Rasulullah SAW, asratul mustaqim adalah bil ilmi wal amal. Kalau orang mau jalan ke asratul mustaqim, harus dasarnya ilmu dan ilmu harus diamalkan. Bukan cuma begitu saja tanpa ada kejelasan. Karena itu pentingnya ilmu akan mengantarkan seorang untuk beramal. Kata Ali bin Abi Thalib, "Hatafal ilmu bil amal wa illa fartahal." Ilmu akan menyerukan orang untuk beramal. Kalau orang itu tidak mengamalkan ilmunya, ilmu itu akan pergi. Makanya mudah orang melupakan ilmunya kalau ilmu itu tidak diamalkan. Itulah yang diinginkan oleh Umar Khattab, mengisi hidupnya dengan terus mendalami ilmu din. Yang kedua, kata dia, kalau tidak karena yang kedua ini dia akan mengakhiri hidup, yaitu ketika tengah malam dia bangun menyendiri dengan Allah untuk beribadah kepada Allah, merasakan lezatnya ibadah. Sampai riwayat-riwayat menunjukkan betapa bahwa kemudian di bawah matanya Umar itu terdapat dua aliran bekas air mata yang hitam. Kalau kita biasa pos up gitu kan, tangannya akan apa? Ngapal itu. Karena apa? Udah biasa. Lah kalau ngapalnya karena nangis, itu luar biasa. Kalau begini anda badannya berat, ya mudah sekali untuk ngapal tangannya. Tapi kalau air mata bisa jadi hitam, karena memang banyaknya tetesan air mata itu, itu sangat luar biasa. Dan Umar ditemukan dua titik hitam, apa jalan hitam itu, bekas air mata itu. So sekalian, inilah yang dinikmati oleh Umar dalam hidupnya. Sudahkah kita merasakan nikmat seperti itu? Kemudian yang ketiga, ala jihad visabilillah. Hal yang ketiga yang aku inginkan dalam hidup ini adalah selalu ikut berjuang di jalan Allah. Makanya kekuasaan yang dikuasai oleh Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu di saat dia memimpin dalam waktu 10 tahun 6 bulan itu dia menguasai wilayah apa ini? Uh, Syam yaitu Syria, Lebanon, Yordan, Palestina sampai meluas ke Irak. Seluruh Irak kemudian meluas kepada apa? Ke Mesir, kemudian meluas ke wilayah Khurasan sampai kepada Iran. Dan akhirnya dia dibunuh oleh orang dari penduduk Iran yang kemudian dia menyusup ke Madinah. Kemudian dia berhasil membunuh Umar Khattab. Dan Umar Khattab begitu semangatnya untuk jihad fisabilillah. Sehingga karenanya sekalian kalau ingin hidup dalam sekali hidup ini jangan melupakan tiga hal ini. Sebagaimana diinginkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pertanyaannya, sudahkah kita mengisi hidup ini dengan ketiga hal itu? Mungkin kita akan berbicara lebih luas lagi. Untuk kita mengisi waktu kita yang akan datang. Jangan sampai ada sedikit waktu yang terlewatkan dari kita. Karena kata Imam Syafi'i, kalau Allah SWT tidak menurunkan Al-Quran, kecuali wal asri, yang mengindikasikan pentingnya waktu itu, maka cukup bagi umat Islam, nggak perlu Al-Quran itu. Tapi sayang, umat Islam yang paling banyak tidak menghargai waktu sekarang ini. Waktu begitu cepat berjalannya, sehingga kemudian Hasan al-Basri mengatakan, "Ya bna Adam, innaka majmu'atun minal ayyam, ulama dhahaba ba'duha dhahaba ba'duk." Wahai manusia, kamu hanyalah kumpulan daripada hari. Setiap harimu berkurang, jatahmu untuk hidup sudah berkurang. Orang mengatakan, "Ini hari ulang tahun saya karena umurnya bertambah." Apanya yang tambah? Umurnya berkurang. Itulah kumpulan hal dalam diri kita semakin hari semakin berkurang, bergulir terus. Makanya Allah perintahkan, fa idza faraghta fansab. Kalau kamu selesai mengerjakan satu kebaikan, lakukan kebaikan berikutnya, jangan kamu lewatkan. Ibnu Daqqaq rahimahullah menyebutkan ada tiga tandanya orang yang lalai terhadap waktunya. Ada tiga tanda orang yang le lengah terhadap waktunya. Ya. Kalau ada Tiga tanda ini indikasi orang itu lengah terhadap waktunya. Karena hakikat waktu ini adalah kumpulan daripada hari, kemudian apa? Jam, kemudian menit dan detik. Nah, masuk. Ya, sudah Kita skors adan insyaallah kita lanjutkan. Ustaz Rasulullah Ba'ad eh, Ikhwan Fiddin Rahimakumullah Tadi disebutkan bahwa Ibnu Daqaq Menyebutkan bahwa indikasi orang yang lalai Terhadap nilai-nilai waktu Ada tiga tandanya Tanda yang pertama Beliau menyebutkan bahwa orang itu suka menunda kebaikan Suka menunda taubat Suka menunda sesuatu yang positif dan itu adalah merupakan indikasi bahaya orang itu tidak akan melakukannya. Orang kalau suka menunda itu penyakit. Yang ujung-ujungnya kalau sudah menunda akan kemudian sangat dimungkinkan untuk tidak menjalankannya. Berapa banyak orang yang menunda untuk bertobat kalau sudah pangsiun Berapa banyak orang kemudian menunda kalau kemudian apa? sadar setelah umur 40 tahun Berapa banyak orang menunda ingin ke masjid kalau kemudian sudah punya anak atau cucu dan lain sebagainya. Maka jangan pernah menunda kebaikan. Imam Syafi'i rahimahullah menyebutkan saya bergaul dengan orang-orang sufi cuma dua saja saya dapatkan, yang lainnya saya nggak dapat. Yang pertama kata Imam Imam Syafi'i, saya dapat dari mereka bahwa waktu adalah seperti apa pedang. Kalau kamu tidak gunakan, kamu akan dipotong oleh pedang itu. Yang kedua, sibukkan kamu dengan kebaikan. Kalau kamu tidak disibukkan dengan kebaikan, setan akan menyibukkan kamu dengan keburukan. Tapi kalau Abu Sulaiman Ad-Darani mengatakan orang sufi itu tidak ada baiknya sama sekali. Seorang ulama besar yang justru kemudian diakui oleh sebagian sebagai tokoh sufi malah mengatakan seperti itu. Yang jelas sekalian, indikasi yang pertama ini harus kita jaga, jangan pernah menunda-nunda kebaikan. Setiap kali ada kesempatan gunakan itu. Yang dalam bahasa Arabnya namanya atas taswif Saufa, entar, entar. Mau sholat entar, mau sedekah entar, mau haji entar. Entar-entar itu ujungnya nggak dikerjain. Itu indikasi yang pertama. Ini yang indikasi yang kedua. Indikasi yang kedua, malas ibadah. Nah, orang yang lalai terhadap waktu itu muncul dalam dirinya apa? Malas ibadah. Tidak punya semangat ibadah. Ya. Tidak punya gairah dan greget untuk beribadah. Lebih senang untuk main-main, lebih senang untuk apa jalan-jalan, lebih senang untuk buang-buang waktu, tapi untuk ibadah termasuk mereka lebih sibuk dengan dunianya karena faktor meeting, karena ketemu klien macam-macam. Akhirnya kemudian ibadahnya di nomor dua kan. Timbul rasa malas dalam ibadahnya. Ya. Kemudian yang ketiga, indikasi yang ketiga, orang itu lalai terhadap mati. Bahwa sewaktu-waktu mati akan datang kepada kita. Orang itu lalai kepada kematian itu. Kalau sampai kemudian ada tiga indikasi ini dalam diri seseorang atau sebagian itu ada dalam diri seseorang indikasi orang itu imma kurang menghargai waktu wa imma sama sekali tidak menghargai waktu kalau tiga-tiganya ada karena itu saya sekalian kita harus kemudian berpacu dengan waktu ini umur terus bergulir detik demi detik menit demi menit jam demi jam bulan demi bulan sampai kepada tahun demi tahun. Kita sekarang sudah di tahun yang ke seribu apa seribu berapa? 420 29. Luar biasa cepatnya. Makanya sekalian kita akan evaluasi apa ini untuk mengisi tahun-tahun kita ke depan. Ada beberapa yang perlu kita renungkan. Mudah-mudahan kesempatan ini saya gunakan untuk merancang untuk sisa waktu kita ini. Meskipun sementara tidak apa kalau ada waktu nanti memungkinkan kita kembali kepada kajian kita. Yang pertama yang perlu dievaluasi. Yang pertama, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sudahkah kita telah terbangun hubungan kita kepada Allah? Terutama di masa-masa yang lalu itu. Kalau kita merasa selalu dekat dengan Allah, selalu mengikuti jejak Allah, jalan Allah, bersyukurlah kepada Allah. Kalau kemudian timbul satu kondisi kemudian yang namanya manusia imannya naik dan turun, maka kemudian banyak beristighfar, minta ampunan kepada Allah terhadap hal-hal yang lengah di masa lalu. Dan kemudian minta kepada Allah supaya diterima amal-amal kita di masa yang lalu. Dan untuk hari ini kita mungkin minta supaya dia tetapkan selalu di jalan Allah SWT. Fafirru ilallah. Selalu kalian harus kembali kepada Allah. Sebab Allah mengatakan, "Wala takunu kalladzina nasullaha faansahum anfusahum. Ulaika humul fasiqun." Jangan sekali-kali kamu lupa kepada Allah. Jika kamu lupa kepada Allah, saat itu kamu akan dilupakan oleh Allah terhadap dirimu sendiri. Orang yang bermaksiat dalam bentuknya yang macam-macam itu, yang berzina, yang narkoba, yang makan haram, yang macam-macam itu, hakikatnya mereka lalai kepada Allah. Dan saat seseorang itu lalai kepada Allah, maka saat itulah akan tertimpa masalah. Al-Qurtubi rahimahullah menyebutkan ada dalam bahasan kitab Al-Isti'adah Rasulullah SAW mengajarkan kalau anda berada di satu tempat ya anda merasa tidak aman, mungkin masuk ke kebun atau mungkin masuk di jalanan atau menghadapi banyak orang, jangan lupa mengatakan A'udzu bi kalimatillah a'udzu min syarri ma Aku berlindung kepada Allah dengan kalimah-kalimah yang sempurna yaitu Al-Qur'an. Aku berlindung kepada Allah dengan kalimat-kalimat yang sempurna dari keburukan ciptaannya. Satu kali saya lupa. Jadi sekian puluh tahun saya amalkan itu. Sejak saya tahu hadis itu kata Al-Qurtubi, saya amalkan ayat apa ini uh, riwayat itu. Al bi kali mati min syarri ma khalaq. Jangan lupa dalam sehari Anda membaca itu. Kata Imam Qurtubi, saya baca itu sampai 40 tahun. Sejak saya dengar riwayat itu saya amalkan terus. Satu hari saya lupa membacanya. Membaca auzu bi kalimatillah tamati min syarri ma khalaq, saya lupa membacanya. Subhanallah, saya apa? Digigit apa itu? Yang namanya apa? Akrab itu. Apa namanya akrab itu? Kalah jengking. Ya, kalah jengkingnya Arab digede rupanya. Ya. Subhanallah, saya digigit kalah jengking kata dia. Ketika saya lalai sekali saja membaca itu. Nah, karenanya saudara sekalian, Orang kalau ingat kepada Allah, sebagaimana Rasul menasihatkan kepada Ibnu Abbas, nasihatkan kepada kita, ihfadillah yahfadka. Kalau kamu jaga Allah, Allah akan menjaga kamu. Subhanallah itu. Luar biasa itu. Cash, kontan. Ya. Jangan pernah Anda lalai kepada Allah. Dalam kondisi Anda sulit atau dalam kondisi Anda senang. Bahkan kata Rasulullah dalam hadis kursi, "Man arafani fir rakha, araftuhu fi syiddah." Siapa yang mengingat aku dalam keadaan dia senang, aku akan ingat dia dalam keadaan dia susah. Jangan lupa untuk mengingat Allah. Sebagaimana Nabi Allah Musa alaihissalam dalam kondisi dia lapar betul, ya, dia lapar betul. Dia bukan cari makanan, bukan cari apa, bukan. Dia ngeluh dulu sama Allah. Rabbi, ini lima anzalta ilayya min khairin fakir. Ya Allah, apa yang kau turunkan kepadaku Kebaikan yang sedikit. Omongan ini ditangkap oleh oleh siapa? Nabi Shu'aib yang melalui anaknya perempuan yang dibawakan air oleh Musa alaihissalam. Sementara anak perempuan tidak paham apa yang diomongkan oleh Musa itu. Sementara dia apa? memuji kepada Allah, kembalikan kepada Allah, mengeluh kepada Allah, sebagaimana Nabi Yunus alaihissalam juga seperti itu. Ya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh Ketika berada dalam apa? Perut ikan itu sulit dia. Nabi Ayub alaihissalam pada saat dia sakit 18 tahun yang kemudian dia merasa sedih karena orang semua pada lari yang kemudian mengatakan Rabbi ini masanya dhurru wa anta arhamar rahimin. Coba sekarang orang yang sakit ini. Sekarang saya Pak Harto sakit ini ya. Analisa-analisa di koran-koran, di radio, di televisi yang dibicarakan alatnya ini, alatnya itu tidak ada hubungannya dengan Allah SWT. Subhanallah. Sepertinya mereka yang menyembuhkan berikan kesempatan hidup itu. Lalai mereka kepada Allah. So, sekalian, karena itu jangan lupa kepada Allah. Untuk mengingat kepada Allah dalam tiga hal. Mengingat Allah dalam dalam tiga hal. Yang pertama, kalbu ini harus selalu terkait kepada Allah. Makanya Allah mengatakan, "Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub." Sesungguhnya dengan ingat kepada Allah, kalbu ini menjadi tenang. Subhanallah, kalau kalbu ini tenang, hidup ini terasa nikmat betul. Dapat rezeki, syukur alhamdulillah. Dapat musibah, sabar. Itu orang mukmin. Dia kembalikan kepada Allah. Dia ridha terhadap semua ketentuan Allah. Apalagi orang seperti itu. Nikmat betul. Sebagaimana ada seorang ulama mengatakan apa? Ma fa'ala bi a'dai. Apa yang dilakukan oleh musuh-musuhku itu kepada aku? In qataluni faqad li syahada. Kalau mereka bunuh aku matiku syahid. Wa in sajanuni fazidni khalwa. Kalau mereka masukkan penjara-penjara bagiku tempat menyendiri. Wa in fator fatarni siyaha. Kalau mereka mengusirku kepergianku oleh dharma wisata. Nikmat sekarang ini ada penyakit di kalangan orang modern namanya apa penyakit apa lonely, merasa kesepian. Meskipun berada di banyak orang, lagi kumpul banyak orang bersama keluarganya, bersama kawan-kawannya, tapi dia merasa sedih, merasa kesepian. Nasallallahu Ini ada penyakit di masyarakat modern. Tapi orang mukmin meskipun dia berdiri sendiri di atas gunung, kalau antum melihat gunung apa Jabar Rahmah itu, Gunung Hira itu tinggi betul. Rasulullah sendiri di sana. Subhanallah, dalam kesendirian bersama Allah terdapat kenikmatan yang luar biasa. Makanya kata Rasulullah hendaknya setiap mukmin membagi waktunya sepertiga untuk Allah. Sepertiga untuk apa? Dirinya, sepertiga untuk keluarganya. Kalau kita menyendiri dengan Allah, apa yang terjadi? Coba orang berzikir dari mulai subuh, duduk berzikir sampai matahari terbit. Ibnu Qayyim rahimahullah pernah nongkrongin gurunya itu, Syekh Utsaimin Taimiyah. Ditongkrongin itu syekhnya itu. Dia duduk dari subuh sampai menjelang duhur. Pas dia mau mau ke kamar kecil atau mau keluar, dilihat ada muridnya, ngapain kamu di sini? Mulai kapan kamu di sini? Saya di sini Cuman mau nunggu Tuhan. Ngapain kamu di sini? Cuman mau lihat apa yang dilakukan oleh Tuhan. Kata gurunya, kamu tahu kekuatan saya selama ini ya jadi berzikir ini. Ya, subhanallah, zikir kepada Allah melahirkan kekuatan yang luar biasa, terutama kekuatan kalbu. Makanya kata Ibnu Mas'ud, kalau orang tidak mengisi hatinya dengan Allah, maka hatinya akan disibukkan dengan selain Allah. Buktinya apa? Kalau ada kejadian kecelakaan atau apa, eh copot-copot. Bukannya ya Allah, tapi copot-copot. Ya. Mungkin selalu copot-copot di apanya, sandalnya atau apanya. Ya. Tapi orang kalau kemudian ingat kepada Allah dalam segala kondisi dia ingat sama Allah, ya Allah, astagfirullah. Dia nyebut Allah. Biasakan lidah ini menyebut Allah dan anak-anak kita biasakan mereka selalu menyebut Allah. Makanya dulu ulama-ulama salaf itu mengajarkan anak-anak kecilnya sebelum mereka bisa apa-apa. Apa yang diajarkan? Sebelum tidur kata mereka itu melaporkan apa yang diajarkan oleh orang tuanya. Allah syahidi, Allah nadiri. Allah menjadi saksi aku. Allah akan selalu memperhatikan aku. Itu saja. Sementara mereka belum tahu apa artinya. Allah syahidi, Allah nadiri. Itu diajarkan sebelum tidur. Ketika kemudian mereka mulai memahami arti kata, dia tanya, apa sih Bapak itu artinya? Artinya Allah bersaksi buat kami. Allah selalu memperhatikan kami. Itu kemudian terbawa dalam diri kami sampai kami dewasa. Sehingga kami selalu merasa bersama Allah. Subhanallah. Itu ditanamkan mulai kecil. Barakallahu fikum. Orang tua sekarang mulai kecil bintang kecil. Padahal bintangnya gede. Bohong itu ibunya, pintanya kecil itu. Beritanya gede-gede itu. Lebih gede daripada alam dunia ini. Ya. Sesekalian, maka tumbuh anak-anak yang jadi penyanyi. Anak-anak nyanyi terus. Hidup nyanyi. Kalau orang tuanya lihat anak joget, tuh anak saya udah pinter joget. Bangga dia. Na'udzubillah mintal. Ingatkan kepada Allah. Maka kalbu ini harus selalu diisi dengan Allah. Ini yang pertama. Evaluasi yang kedua. Lisan ini Jadikan selalu berkaitan dengan Allah. Menyerukan ke jalan Allah. Allah katakan, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihah wa qala innani minal muslimin." Siapa yang lebih baik kata-katanya daripada orang yang menyerukan ke jalan Allah? Coba Anda lihat. Sekarang yang namanya trainer-trainer, event organizer, macam-macam itu. Didengar suaranya, Apakah sebagai konsultan kah, manajemen, kah, manajemen kah atau apa itu namanya? Orang dengar. Luar biasa. Bayarnya mahal. Ya, untuk jadi orang super namanya. Katanya jadi super. Apa yang terjadi sekalian? Kesimpulannya dari apa yang saya sampaikan, bahwa omongan itu hanya sampai kepada titik mereka ingin berhasil. Berhasil dalam hidup ini. Kata si pembicara itu, apa ukuran berhasil? Damai hatinya. Dia bilang apa? Damai hatinya. Tapi itu kan nggak jelas. Ukuran damai itu apa? Gak dijelaskan sama dia. Karena dia nggak paham itu. Kalbu ini kalau damai, dia berkaitan dengan Allah. Lisannya akan selalu menyerukan kepada Allah. Kalau orang nggak benar diingatkan kepada Allah. Orang kemudian lari kepada Allah, diingatkan sama Allah. Selalu mengajak kepada Allah. Ini jalan yang benar itu. Itulah kata-kata yang terbaik. Sementara orang ngomong, orang ngomong itu ada empat apa? Ada empat bagian. Ya, ada berapa? Empat bagian. Seperempat omongannya benar semuanya. Satu bagian omongannya benar semuanya. Kalau mendasarkan kepada apa? Al-Quran dan Sunnah. Kalau orang berbicara dasar Al-Quran dan Sunnah, insya Allah omongannya benar. Ya, Allah mengatakan begini, Rasulullah mengatakan begini, penjelasan para sahabat begini. Itu insya Allah benar. Omongannya pasti benar. Fadalikumullahu rabbukumul haq, famadha badal haqq ila Allah. Yang datang dari Allah pasti benarnya itu. Dalikal kitabu la raibah fi, ada keraguan. Pasti benarnya itu. Walau kana min la wajadu fi ikhtilafan katsira. Kalau Al-Qur'an yang merupakan firman Allah berasal bukan dari Allah, manusia akan menemukan banyak kesalahannya, banyak perbedaannya. Banyak masalahnya. Bagaimana yang terjadi dengan dengan Bible dan yang lainnya itu. Orang akan menemukan sekian banyak kesalahannya. Bahkan sampai ini uh, rahmatullah Hindi dalam perdebatan dengan Dr. Philip di India, dia mengungkapkan 2000 kesalahan Bible. Waktu lalu saya membaca pernyataan daripada Ahmad Didat, ada ditemukan penelitian 50.000 kesalahan dalam Bible. Lalu ayat Bible itu berapa jumlahnya? Kok oh, sampai 50 ribu kesalahannya itu? Itu pakar tentang Bible itu. Nah sekalian, apa ini uh, ucapan itu akan mengandung kebenaran kalau bersumber dengan Al-Quran dan Sunnah. Kemudian seperempat yang kedua, ucapan itu mengandung kebatilan seluruhnya. Kalau omongannya dasarnya finsui. Finsui atau finsui? Itu rujukannya orang Cina itu. Kalau omongannya dasarnya astronomi itu, perbintangan itu. Wah kata jadi peristiwa begini-begini. Dukun ditampilkan di mana-mana. Subhanallah. Itu omongannya bejat semua itu. Ya. Tapi itu yang menarik buat masyarakat rupanya. Karena kejahilan mereka terhadap tauhid. Nah ini yang harus kita hindari. Omongan yang mengandung bohong semuanya itu. Apalagi berbicara tentang futurologi tapi tanpa dasar ilmu yang benar. Ya, itu berbahaya betul. Karena itu menyangkut masalah gaib. Bahkan Allah mengatakan wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa Allah. Jangan pernah kamu mengatakan sesuatu besok kecuali kamu mengatakan insyaAllah, Ya, karena sesuatu yang besok kita pun tidak tahu apa yang akan terjadi. Sesekalian ini bagian yang kedua dari lisan yang harus kita jaga. Kemudian yang ketiga, lisan ini bisa mengandung benar, bisa mengandung nggak benar. Ya, bisa mengandung benar, bisa mengandung nggak benar. Lihat itu orang-orang ahli dunia Saking cintanya dengan dunia, mereka mengatakan, kita ini harus cari dunia sehebat-hebatnya. Kan Allah mengatakan, Rabbana atina fi dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa kina benar. Ayatnya benar. Ya? Tapi ayat itu tidak ada kaitan dengan minta dengan dunia. Bukan. Ayat itu kaitannya minta kebaikan di dunia. Bukan minta dunianya. Minta apanya? Kebaikannya. Tapi dasar otaknya doyan dunia, dijadikan alat untuk memahami Kalau kemudian tersinggung sama orang, eh kamu jangan fitnah loh. Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, al, al fitnah itu asyadu minal qatal. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Dia nggak tahu. Tafsir fitnah di sini apa artinya? Syirik. Bukannya kayak gitu. Jadi ayatnya benar, tapi tafsirannya menyimpang. Yang kayak gini banyak sekali. Banyak sekali. Ya, Itulah yang kemudian melahirkan aliran-aliran sesat itu. Kemudian yang keempat, omongan yang keempat, omongan yang tidak berarti. Cerita ini masjid ini catnya putih atau kuning ini ya. Hal-hal yang sepele. Lampu ini buatan mana ya? Hal-hal yang tidak ada pahalanya, juga nggak ada dosanya, hal-hal yang biasa aja. Ya, kalau kita tahu arti waktu, nggak akan kita masuk ke hal seperti itu. Lihat pembicaraan orang, masuk banyak kepada hal seperti itu, ya, yang tidak ada gunanya. Masalahul Makanya kita boleh hanya masuk ke mana? Wilayah yang pertama tadi itu. Dari empat macam bagian itu, hanya satu, satu bagian saja masuk ke situ. Supaya kita diridhai oleh Allah. Nah, kalau kita lisan kita ke arah Allah, kita harus masuk ke cuma yang satu itu. Kemudian evaluasi yang ketiga, kaitan dengan Allah, bagaimana kaitan dengan perbuatan kita? Amal jawar, Ya, tangan kita, mata kita, seluruh anggota tubuh kita kita gunakan untuk mencari ridha Allah atau tidak. Termasuk nyatet bon. Ini nyatet bon ini untuk apa ini? Hah? Korupsi atau enggak ini? Oh Pak catat aja Pak, harganya 5 ribu, bikin aja Pak 10 ribu. Ah, hati-hati itu. Jangan sampai tangan ini digunakan untuk bermaksiat kepada Allah. Begitu pula kaki ini, jangan pernah melangkah kepada ke tempat maksiat. Karena itu akan semua ada pertanggung jawabannya. Nah, sekalian coba kita renungkan tiga bagian anggota tubuh kita dalam kaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sudahkah kita arahkan dalam rangka untuk mencari Allah? Kalau iya, bersyukur kepada Allah. Kalau tidak, bertobat kepada Allah dan memperbaiki. Dan kita kesempatan masih hidup saat sekarang ini. Seandainya Allah mencabut nyawa kita sekarang ini, kita bersyukur sama Allah, mudah-mudahan dapat husnul khatimah. Kenapa? Kita sedang dalam kebaikan. Makanya yang paling ditakutkan oleh para ulama ayat apa? Itu ayat yang ada dalam surat Al-Hasyr. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hati-hati kamu. Ya, bertakwalah kamu kepada Allah Lihat kamu apa yang kamu akan terjadi akan melakukan besok itu. Semua ada pertanggungjawaban. Karena Allah Maha tahu. Bertakwalah kamu kepada Allah karena Allah Maha tahu apa yang kamu kerjakan. Ya, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Nah, karena itu coba kita selalu renungkan sudahkah hubungan kita kepada Allah sebagaimana yang diperintahkan? Sudahkah kita kemudian seperti kata Allah, "Innamal mu'minuna alladziina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun." Sudahkah kita kemudian mempunyai jiwa dan hati yang seperti itu? Jika disebut Allah gemetar hatinya. Subhanallah. Praktek Rasulullah luar biasa. Dalam hidupnya Rasulullah itu bagaimana hubungannya dengan Allah Subhanallah seperti tidak terputus. Bukan seperti bakat tidak terputus sama sekali. Kalau kita tidur masih ngorok, masih ngorok kita tidurnya. Rasulullah itu tidur tapi hatinya tetap menyebut Allah, berzikir kepada Allah. Rasul mengatakan tanamu aini walayanamu kalbi. Tidur mataku tapi hatiku tidak tidur. Dia selalu berhubungan dengan Allah. Kita orang ini melek tapi sebenarnya tidur, subhanallah. Apalagi tidurnya, ya. Di pengajian itu duduk. Wah, apa ini kayak khusyuk banget Tatanya tidur. Nasallallahu alaihi Nah, sekalian gunakan apa? Seluruh anggota tubuh kita ini dalam rangka mencari ridha Allah SWT. Ini evaluasi yang pertama kaitan dengan dengan Allah SWT. Kemudian yang kedua, evaluasi yang kedua, kaitan hubungan kita dengan Rasulullah. Karena kita mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Sudahkah Nabi Muhammad itu kita jadikan suri tauladan kita? Sudahkah kita menjadikan Nabi Muhammad itu orang yang paling kita cintai dalam hidup ini melebihi orang tua dan anak kita? Sudahkah kita kemudian taat kepada Rasulullah SAW dalam semua ajarannya? Dan Rasulullah mengingatkan apa? Likulli amalin syarrah. Walikulli syarratin fatrah. Faman kana fatratuhu ila sunnati faqad hudiya. Waman kana fatratuhu ila ghairi dalika faqad halak. Rasul mengatakan apa? Ingat, setiap kalian berbuat sesuatu, mengamalkan suatu amalan, ada semangat untuk mengamalkan itu. Ya. Coba Anda ketika pertama kali ikut pengajian semangat. Ya kan? Lama-lama surut, surut, surut, surut berkurang. Ketika Anda main olahraga badminton umpamanya kan, awalnya semangat pakai sepatu baru, tapi kemudian menyusut, menyusut, menyusut, hilang. Ya, Begitulah keadaan. Manusia pada umumnya seperti itu. Semangatnya pun apa naik? Naik turun. Likuli amalin syarrah. Setiap amalan ada saat semangat. Walikuli syaratin fatrah. Semangat itu ada batasnya. Nanti menurun lagi dia. Faman kanat tuh pada saat dia futur, futur itu apa? Fatrah tadi itu. Pada saat dia menurun semangatnya, maka jangan lari dari sunnahku kata Rasulullah. Jangan lari dari sunnahku. Tegakkan sunnahku itu kamu akan selamat di atas petunjuk. Ketika kamu lalai terhadap sunnah, maka yang terjadi apa? Kamu akan lari ke tempat lain. Bukan lagi ke sunnah, ke bid'ah, ke dosa besar, ke macam-macam apa perbuatan yang tidak ada dasarnya sama sekali itu. Ini yang berbahaya sekali. Makanya kalau kita masih berteguh di atas sunnah ini, insya Allah kita masih selamat. Ya. Sebab kalau orang megang sunnah, dia pasti berada terhadap yang wajib. Kalau orang-orang megang yang wajib-wajib belum tentu berada sama sunnah kan. Makanya sunnah ini akan menghantarkan orang untuk selalu komited menjalankan yang wajibnya lebih baik daripada sunnahnya. Nah, karenanya sekalian, ingat kalau kita itu yakin dengan Rasulullah, padahal kita tidak melihat Rasulullah, ya, Bahkan dalam hadis satu hadis Rasul menyebutkan nanti di akhir zaman ada umatku yang mendapatkan pahalanya 50 kali dari pahalanya para sahabat. Sahabatku kata Rasulullah. Kemudian para sahabat mengatakan, mungkin 50 kali dari mereka ya Rasulullah. Karena untuk jadi seorang sahabat itu berat. Berat betul. Sampai Imam Dahabi itu mengatakan, Abdullah bin Mubarak, seorang ulama tabi'ut tabi'in, adalah seorang yang seluruh sifat kebaikan nampak pada orang itu. Dia seorang ulama besar, mujahid besar, pengusaha besar yang kemudian sangat dermawan itu. Luar biasa. Tapi meskipun begitu, dia masih kalah dengan para sahabat. Karena para sahabat itu mempunyai kedudukan karena langsung dididik oleh Rasulullah SAW. Karena kesahabatannya itu. Sementara Rasul menyebutkan, nanti di akhir zaman ada orang-orang yang akan mendapatkan kedudukannya 50 kali daripada sahabat sahabat Mungkin 50 kali dari mereka ya Rasulullah. Tidak dari kalian. Kata Rasulullah, kalian berjumpa dengan aku. Tapi mereka tidak berjumpa dengan aku. Tetapi mereka mempunyai komitmen terhadapku. Sebagaimana kalian mempunyai komitmen terhadapku. Karena itu saudara sekalian. Sekarang ini saatnya anda lihat betapa orang jauh daripada sunnah Rasulullah SAW. Yang muncul di mana-mana bid'ah. Di mana-mana menyalain sunnah. Bid'ah itu artinya menyalain sunnah. Makanya Imam Ibn Abbas mengatakan, jika satu sunnah dihidupkan di satu masyarakat, satu bid'ah akan hilang. Kalau satu bid'ah dihidupkan, satu sunnah akan surut. Maka hidup-hidupkanlah sunnah itu, kata Ibn Abbas. Dan sunnah tidak ada orang yang keberatan. Sampaikan itu. Hadis Rasulullah begini, hadis begini, hadis begini. Makanya rencana kita akan mendatangkan ulama ahli hadis supaya nanti ngomongnya hadis saja itu. Supaya orang belalak itu terhadap sunnah itu. Sebab sunnah yang dikaji mungkin tidak terlalu dalam. Akhirnya tidak tahu apa makna sunnah itu. Luar biasa. Makanya Umar bin Khattab ketika ada orang membawakan satu hadis Rasulullah dia minta mana apa saksi yang bersama kamu mendengarkan hadis itu. Kalau tidak dia cambuk oleh Umar radhiyallahu anhu. Saking hati-hatinya. sekalian. Betapa mereka itu cintanya kepada Rasulullah sampai kalau Rasulullah motong rambut, itu rambutnya berebut orang untuk mengambilnya. Saking cintanya dengan Rasulullah. Kalau Rasulullah berwudu, bekas wudunya itu berebutan. Bahkan kejadian yang menarik dengan Khuzaimah ibnu Thabit. Siapa Khuzaimah ibnu Thabit ini? Sahabat Rasulullah. Kejadiannya gimana? Rasulullah SAW melakukan perdagangan dalam perjalanan pulang dari suatu apa ini perjalanan menuju ke Madinah. Sebelum nyampe Madinah ada orang Badui nawarkan onta. Ya. Nawarkan onta taruhlah onta itu dengan 100 dirham. Ditawarkan onta. Ya sudah, kata setelah saya beli tapi saya nggak bawa duit. Nanti bayarnya di Madinah. Onta itu kamu pegang itu ontanya. Kita nanti ketemu di di Madinah saya bayar apa ini duitnya itu. Ya udah, jadi hanya berdua saja Rasulullah dengan orang Badu ini. Dalam perjalanan orang Badu ini ditawarin sama orang. Kamu mau jual onta enggak? Kamu berani berapa? Ya, 125 saya berani. Oh, saya kasih kamu aja. Itu enggak usah, enggak jadi. Dikasihlah kepada orang lain. Dia enggak tahu ini Rasulullah. Dikasih onta itu kepada orang lain 125. Jadi, tapi dia ngomong sama Rasulullah. Pak, nggak jadi deh saya jual onta sama kamu. Ya, habis kelamaan nunggu Madinah. Loh, tadi kan kamu udah sepakat sama saya. Kok kamu ingkari? Ya tapi kan kamu nggak ada saksinya. Coba siapa saksinya? Ngengkel ini. Siapa? Si orang Badu ini ngengkel. Kamu kan nggak ada saksinya. Memang nggak ada saksinya. Rasul cuma dua sama dia. Tahu-tahu Khuzaimah bin Thabit dari belakang, saya saksinya. Saya saksinya kalau kamu sudah menjual onta itu kepada Rasulullah. Rasulullah SAW bertanya kepada Khuzaimah bin Thabit. Ya Khuzaimah, kamu kan tidak hadir dalam perdagangan kami dengan dia. Dari mana kamu bersaksi? Dari mana kamu bersaksi? Apa kata Khuzaimah? sedikit. Kami membenarkan omongan kau ya Rasulullah. Meskipun kami tidak hadir dalam apa? Perjanjian dagang itu. Tapi karena kamu ngomong begitu, kami yakin dengan omonganmu itu. Pasti benar omongan kamu. Kita sedih. Subhanallah, dia nggak hadir. Coba kalau kita ini mendalami hadis-hadis Rasulullah dengan keyakinan seperti Huzaimah bin Thabit, masya Allah. Dan itu kewajiban bagi setiap Muslim kepada Rasulullah. Di antaranya adalah tasdiqu akhbar, membenarkan seluruh yang disampaikan oleh Rasulullah. Bukan Allah seperti sebagian orang itu. Oh itu kan hadis ahad. Kita harus menimbang dulu menurut akal kita. Kayaknya aja. Hah? Hadis ahad untuk kemudian maksudnya itu ditolak. Karena hadis itu ada mutawatir, ada ahad. Ahad itu dibagi tiga. Ada ada mazur, ada aziz, ada gharib. Itu masih mengandung sahih kepada hasan atau daif ataupun di bawahnya. Kalau memang satu hadis itu meskipun ahad dan sahih seperti innamal a'malu binniyat, hadis itu cuma satu perawinya Umar bin Khattab. Daripadanya diriwayatkan oleh para sahabat yang lainnya. Satu perawinya. Apa kemudian kita tolak hadis itu? Tidak. Selama hadis itu sahih dari Rasulullah maka harus kita terima. Harus kita ambil. Ya. Tidak boleh kita kemudian mengikuti orang-orang yang ahli ahwa, mengikuti hawa nafsu itu. Selama itu benar Rasulullah kita apa? Kita terima. Ini satu. Makanya sekalian Ayub as sakhtiani guru daripada Imam Malik rahimahullah. Imam Malik mengatakan apa? Setiap kali saya dengar Ayub membawakan satu hadis, dia sertai dengan menangis. Subhanallah. Sekarang mana kita temukan orang bawakan hadis sambil nangis? Ya? Kalau udah kelaparan barangkali nggak punya duit atau apa, mungkin pas bawakan hadis lagi nangis dia. Tapi kalau dia membawakan hadis nangis karena dia tersentuh dengan hadis itu, ini yang jarang kita temukan. Saya sekalian, maka ah, Imam Malik rahimahullah tidak bisa melakukan seperti itu. Seperti gurunya ketika membawakan hadis dia menangis, tidak bisa. Tapi apa yang dia lakukan? Ketika Imam Malik rahimahullah itu di rumah, tiba-tiba datang orang ke rumahnya, mengedok pintu, kemudian dibuka, dia tanya satu masalah dan dia harus membawakan riwayat dari Rasulullah, dia bilang tunggu sebentar. Dia mandi, Ya, dia wudhu, dia mandi, kemudian dia pakaian, dia pakai minyak wangi, kemudian dia menjumpai orang itu sampai itu Rasul eh, an fulan an fulan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kada wa kada. Baru dia bawakan hadisnya. Jadi enggak bawa hadis pakai kaos oblong, wala pakai sarung apa nih? Enggak rapi, enggak. Dia bikin seperti itu untuk menghormati hadis Rasulullah SAW. Sampai seperti itu sekali. Penghormatan mereka kepada sunnah Rasulullah. Sekarang ini jarang kita temukan orang seperti itu. Nah, kembali kepada masalah bagaimana kita menghormati Rasulullah, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Jangan pernah kita berpendapat pendapat kita melebihi pendapat Rasulullah. Jangan pernah kita berpendapat yang pendapat kita itu melebihi pendapat Rasulullah. Apa hukumnya? Apa akibatnya? Lihat itu. Hukuman yang ditetapkan oleh syariat Islam diganti dengan penjara. Itu akal manusia itu. Apa yang terjadi dengan penjara? Hukuman itu dilakukan untuk menjerahkan. Bukan? Lalu hukum mengerti itu. Tetapi kemudian mereka bikin berdasarkan akalnya, dibikinlah penjara-penjara itu. Untuk menggantikan hukuman hukuman yang tetap oleh syariat Islam. Apa yang terjadi saudara sekalian? Lihatlah apa yang terjadi di penjara itu. Ya, maling ayam masuk penjara jadi maling kakap nantinya. Pengaruhnya luar biasa. Ya, itu pendapat manusia mendahului pendapat-pendapat yang ada ditetapkan oleh syariat Islam dan telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Itu termasuk contoh bagaimana ketika kemudian orang terlalu kagum dengan pendapatnya itu. Nah, sekalian kita jangan pernah berpendapat melebihi apa yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW Makanya ketika ada seorang membawakan, eh, ketika Imam Syafi'i membawakan satu hadis sahih, orang bertanya, apakah anda wahai Imam mengambil hadis itu? Marah betul Imam Syafi'i. Mukanya merah saya mengatakan, apa kamu lihat saya keluar dari gereja? Kok saya menyampaikan hadis Nabi dan saya tidak berpendapat dengan pendapat itu? Maka ketahuilah kalau Syafi'i membawakan satu hadis yang sahih dan Syafi'i tidak mengikuti pendapat itu, maka ketahuilah akalnya Syafi'i sudah lepas daripadanya. Subhanallah. Begitu mereka mengagungkan sunnah Rasulullah. Jangan pernah berpendapat melebihi pendapat Rasulullah. Berapa banyak orang-orang sekarang ini? Menurut apa ini budaya begini, menurut adat kami begini, menurut orang tua kami begini, nenek moyang kami begini. Kita bawakan hadis Rasulullah. Ini Rasul mengatakan seperti ini. Ah, kita nggak perlu seperti itu, nggak dipakai itu. Subhanallah. Coba itu. Menandakan apa? Menandakan mereka tidak mau lagi dengan sunnah Rasulullah SAW. Padahal ngakunya cinta dengan Rasulullah. Naudzubillah dzalik, itu hanyalah sebatas pengakuan. Karena itu sekalian, kalau kita ingin merubah masyarakat ini, hidup-hidupkanlah sunnah itu. Ya, insya Allah dengan itu yang menyalahi sunnah akan apa? Akan bergeser. Ya, barakallahu fikum. Itu yang kedua. Evaluasi yang kedua, bagaimana hubungan kita dengan Rasulullah SAW yang harus terus kita tingkatkan. Kemudian yang ketiga, yaitu hubungan kita dengan Al-Quran. Sejauh mana hubungan kita dengan Al-Quran? Karena kualitas seseorang Muslim dalam hubungannya dengan Allah akan ditentukan sejauh mana hubungan dia dengan Al-Quran. Sufyan Ibn Uyayna mengatakan, lihatlah hubungan anda dengan Allah dengan jauh dekatnya anda dengan Al-Quran. Kalau anda jauh dengan Al-Quran, maka berarti anda jauh dengan Allah. Dalam satu pengajian ibu-ibu hari Jumat kemarin, saya tanya sama ibu-ibu itu, sejauh mana hubungan kita dengan Al-Quran? Ini hari Jumat, siapa di antara ibu-ibu yang sudah mengaji surat Al-Kahfi? Itu saja kalau Rasulullah disunahkan hari Jumat baca surat, surat, surat, surat Al-Kahfi bukan Yasin. Sebab hadis tentang Yasin hadisnya dhaif. Tapi hadis tentang surat Al-Kahfi hadisnya sahih dari ya Rasulullah SAW. Siapa di antara ibu-ibu yang membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat kemarin itu? Masya Allah, banyak sekali ibu-ibu yang apa? Yang apa? Yang mengangkat tangannya. Saya bersyukur, Alhamdulillah. Berarti masih banyak ibu-ibu yang salehah. Kita pun seperti itu. Ya, jangan jauh dari Al-Quran. Dalam riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, kalau bisa hatamkan Al-Quran tiga hari sekali. Kalau tiga hari sekali berarti setiap hari sepuluh juz. Ya, itu pertanda dekatnya seseorang dengan Allah. Kalau nggak bisa, ya jangan nggak sama sekali. Ya seminggu sekali, dua minggu sekali, sebulan sekali. Para ulama mengingatkan jangan sampai lebih 40 hari sekali untuk menghatamkan Al-Quran. Terus kalau bacanya nggak lancar gimana Ustaz? Dengerin. Dengerin lewat apa? Lewat apa HP karena ada pakai handphone itu dengerin lewat kaset lewat M, M, MP, MP3 itu dengerin sebab orang mendengarkan sama dengan yang baca jadi nggak ada alasan untuk tidak mendengarkan Al-Quran perbanyak mendengarkan Al-Quran dan kita kewajiban kepada Al-Quran ada lima langkah yang harus kita renungkan dalam hidup kita yang akan datang sudahkah kita berinteraksi dengan Al-Quran dalam lima hal ini yang pertama Sudahkah kita banyak membaca Al-Quran? Itu tadi. Ya. Yang kedua, sudahkah kita kemudian mendalami Al-Quran? Coba bapak, ibu, setiap hari kumpulkan anaknya habis salat subuh, kemudian dibacakan tiga ayat Al-Quran, atau lima ayat Al-Quran, sekaligus dibaca tafsirnya. Artinya kemudian tafsirnya. Kan sudah ada itu tafsir Ibnu Katsir yang lainnya. Dibacakan itu. Ya, tiga ayat. Ya, suami atau ibunya kepada anak-anaknya dibacakan itu. Supaya mereka tahu apa sih isinya Al-Qur'an itu. Hidup-hidupkan rumah kalian dengan Al-Qur'an dan jangan dijadikan seperti kubur. Subhanallah ada anak umur 6 tahun apal Quran, apal tafsirnya. Bukan anaknya orang Arab. Gak bisa bahasa Arab, tapi subhanallah, karena dia kemudian selalu ditanamkan Al-Quran oleh ibu bapaknya, terutama ibunya. Ya. Kalau kemudian ibunya lagi nimang-nimang anaknya, itu dibacain Al-Quran tuh anaknya. Bukan dibacain bintang kecil. Enggak, enggak besar-besar nantinya itu. Ya, makanya dibacain Al-Quran. Ya, dengarkan Al-Quran. Setel rumahnya itu Al-Quran. Itu biasakan dengan Al-Quran. Itu mengusir setan. Dan menjadikan anak-anak itu cemerlang otaknya. Makanya sebaik-baik orang kata Rasulullah, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an. Ya. Ini yang apa? Yang kedua, mendalami Al-Qur'an. Yang ketiga, yang ketiga yaitu uh, apa? Mengamalkan Al-Qur'an. Ya, mengamalkan Al-Qur'an. Apa yang kita bisa amalkan, kita amalkan. Al-Qur'an mengatakan, "Fa idza qara'ta al-Qur'ana fasta'id billah." Kalau kamu baca Al-Quran, bacalah isti'adah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jangan pernah Anda baca Al-Quran tanpa membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Diamalkan itu. Apa yang Anda tahu dari Al-Quran, amalkan. Ya. Umar bin Khattab mendalami surat Al-Baqarah 12 tahun. Karena memang dia bentuknya apa? Dia baca Al-Quran, dia dalamin, dia apalkan, dia amalkan. Itu butuh 12 tahun. Luar biasa itu. Nah, sesekalian kita mencoba fatakullah mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Ketika sudah mengamalkan Al-Quran, yang keempat adalah mendakwahkan kepada Al-Quran, mengajarkan orang kepada Al-Quran. Ya, ini akan menjadikan buta huruf terhadap Al-Quran itu akan bisa apa? Bisa habis nantinya. Ya. Karena di masyarakat kita termasuk tinggi tingkat buta huruf terhadap Al-Qur'annya itu. Kemudian yang kelima berhukum dengan Al-Qur'an. Yang kelima berhukum dengan Al-Qur'an. Inna hukmu illa illa lillah. Makanya Allah mengatakan fadzakir bil Qur'ani may yakhafu wa'id. Ingatkan dengan Al-Qur'an bagi orang yang takut terhadap ancaman. Ya. Karena Al-Qur'an itu akan menghidupkan orang. Ya. Nah, sekalian ini adalah yang ketiga, evaluasi Sejauh mana hubungan kita dengan Al-Quran. Kemudian yang keempat. Yang keempat. Sejauh mana kita mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Kalau kita menghitung nikmat Allah, nggak ada orang bisa menghitungnya. Saking banyaknya. Wa in nikmat Allah ila tuhsuha. Coba kita hitung nikmat Allah. Jangan bawanya kurang aja. Ya. Nanti udah punya istri ngomong apaan istri saya pesek, pendek hitam. Ya. Nanti lihat istrinya orang, mau naudzubillah dalik. Ya. nggak bersyukur. Ada kemudian istri lihat suaminya, suaminya apaan tuh? Hah? Dia meremehkan suaminya. Jangan. Atau kemudian orang yang punya anak ditelantarkan anaknya. Karena itu sekalian, kalau Anda merasakan suatu nikmat, ingatlah orang lain yang tidak mendapatkan nikmat itu. Kalau Anda ingin tahu nikmatnya mata, lihatlah orang yang buta itu. Kalau Anda ingin tahu nikmatnya kaki dan tangan, lihatlah orang yang buntung itu. Kalau Anda ingin tahu nikmatnya kesehatan, lihatlah orang sakit itu. Kalau Anda ingin tahu nikmatnya apa yang Anda dapatkan dari makanan, minuman, lihatlah orang-orang yang tidak memperolehnya itu. Maka inilah yang harus kita tumbuhkan rasa syukur kepada Allah terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan kalau kita mempunyai sesuatu yang tidak merasa beruntung, maka lihatlah orang-orang di bawah kita itu. Itu insya Allah akan menjadikan kita lebih meng, apa, mensyukuri nikmat Allah. Jadi nikmat Allah bagaimana kita memahaminya? Pertama harus kita yakini segala yang kita peroleh berasal dari Allah. Ini keyakinan hati kita. Jangan pernah mengatakan Anda dapat harta, Anda dapat istri yang cantik, yang soleh karena usaha Anda. Jangan. Katakan, Hada min fadli Rabbi." Ini karunia dari Tuhanku. Jangan seperti apa korun yang merasa hebat dengan kekayaannya sehingga dia mengatakan, "Ini semua kekayaan karena ilmu yang aku aku punyai." Sombong dia. Maka kita menyikapi syukur ini dengan tiga hal. Yang pertama, yakini semua yang kamu peroleh berasal dari Allah, bukan karena kehebatan kita. Yang kedua, pada saat mendapatkan nikmat itu ucapkan rasa syukur alhamdulillah. Para ulama menyebutkan siapa yang ketika mendapatkan nikmat dia mengucapkan alhamdulillah faqad adda syukrahu. Dia telah menunaikan syukurnya dengan lisan ya, yaitu dengan lisan mengucapkan apa? Alhamdulillah. Kemudian syukur yang ketiga menggunakan nikmat itu di jalan Allah. Ya, gunakan nikmat itu di jalan Allah. Gunakan mata untuk membaca yang diridhoi oleh Allah Gunakan telinga untuk mendengarkan yang diridai oleh Allah. Gunakan seluruh apa yang kita peroleh dari nikmat Allah itu dalam rangka untuk mencari ridha Allah, termasuk harta kita itu. Termasuk anak istri kita itu. Gunakan dalam rangka mencari ridha Allah. Makanya ya, orang-orang yang menginginkan anaknya jadi mujahidin, jadi orang-orang yang berjuang di jalan Allah, itu mereka punya harapan yang baik terhadap anak-anaknya. Sehingga karena itu mereka ingin jadikan ini nikmat Allah yang harus aku tunaikan di jalan Allah SWT. Ya, ini perlu sekali untuk kita ingatkan bagaimana kita menyikapi nikmat itu karena banyak orang yang yang kufur terhadap nikmat itu. Ini yang berapa? Yang keempat. Ya, kemudian yang kelima yang harus kita sadari terhadap apa kehidupan ini perhatikan sikap kita kepada sesama manusia Ya, sikap kita sesama manusia evaluasi. Sejauh mana hubungan kita dengan orang tua kita? Jangan pernah menyakiti hati orang tua. Jangan pernah kita membuat orang tua kita menangis. Karena anak yang membuat orang tuanya menangis itu pertanda anak durhaka. Ya, jangan pernah membuat orang tua menangis. Senang-senang kalau orang tua Anda itu. Hubungan Anda dengan calon dengan apa? Dengan pasangan Anda, dengan istri Anda, dengan suami Anda, itu coba dievaluasi. Sudahkah meningkat sebagai satu hubungan yang karena Allah? Selalu di jalan Allah, diridhoi oleh Allah. Jangan pernah bermarah-marahan bukan karena Allah SWT. Hanya karena emosi. Ya. Dijaga hubungan itu dalam kehidupan yang sekali ini. Hubungan kita dengan keluarga, family, dengan tetangga, dengan orang lain. Makanya sesekalian Ibnu Qayyim memberikan konsep. Ketika Anda berhubungan dengan manusia, Perhatikan manusia itu ada empat model. Ada berapa? Ada empat model. Ini yang perlu kita evaluasi. Sehingga Rasulullah mengatakan apa? Al-mar'u ala dini khalili. Falyandur man yukhalilu. Seorang itu agamanya tergantung dengan kawannya. Kalau kawannya baik, agamanya orang itu baik. Coba Anda bergaul dengan orang yang suka pengajian. Anda akan selalu diajak ke pengajian. Anda bergaul dengan orang yang suka sedekah, Anda selalu diajak bersedekah. Orang itu akan tergantung dengan kawannya. Agamanya tergantung dengan kawannya. Makanya bersyukur kalau kita mendapatkan kawan yang soleh. Karena dia akan menghantarkan kepada kebaikan terus. Sekalian, Ibnu Qayyim menyebutkan, ada manusia yang modelnya seperti makanan pokok. Kita tidak bisa terlepas. Ya, kalau kita makan nasi, dengan lauk pauknya, itu nggak akan lepas tiga kali dalam sehari. Ya. Kalau enggak kita masuk angin, kita kelaparan. Kita harus mempunyai kawan seperti itu. Seperti makanan pokok. Nempel terus, kita butuh terus sama dia. Ya, kita butuh orang yang yang apa? Yang baik seperti itu. Dia ibarat seperti makanan pokok. Tidak boleh kita lepas. Dan itulah kata Ibnu Qayyim di antaranya bergaul dengan para ulama dan orang-orang saleh yang modelnya seperti itu. Yang kedua, ada manusia ibaratnya seperti obat. Tahu obat? Obat itu kalau gak dipakai bagi orang yang apa ini yang yang sakit, maka obat itu jadi racun. Ya. Itu menurut para dokter seperti itu. Obat kalau tidak digunakan untuk fungsinya, maka obat itu menjadi racun. Ya. Makanya kalau kita pusing, kita gunakan obat untuk menghilangkan pusing. Atau sakit perut, mencari obat itu sakit perut. Begitulah seterusnya. Nah, sesekalian ada orang yang ibaratnya seperti obat. Artinya apa? Para saat butuh dipakai, nggak butuh ya tinggalkan. Ya. Kita berdagang dengan orang-orang kafir dan muslim. Hanya sebatas kebutuhan dagang saja. Setelah itu selesai, tinggalkan saja. Jangan bergaul lebih jauh daripada itu nanti akan mempengaruhi keburukannya kepada kita. Ya. Makanya Allah selalu mengatakan, bergaulah kamu dengan orang yang baik. Yang jika kamu senang, dia ikut senang. Yang jika kamu susah, dia berusaha untuk membantu kamu. Itu orang baik. Kemudian jangan kamu pernah bergaul dengan orang yang buruk. Karena orang yang buruk itu akan mempengaruhi keburukannya kepada kamu. Paling dia cerita-ceritanya itu cerita yang buruk mempengaruhi otak kita nanti. Makanya kenapa para ulama melarang murid-muridnya bergaul dengan orang ahlu bid'ah? Karena khawatir mereka itu terpengaruh dengan bid'ahnya itu. Karena itu racun. Nah, makanya sekalian bergaul yang kedua dengan orang sesuai dengan kebutuhannya. Yang ketiga, ada manusia ibarat penyakit dia. Yang namanya penyakit diobatin. Kalau kita mampu mengobatin, itulah pekerjaan dai. Makanya Imam Syafi'i mengatakan dai itu adalah seperti dokter, dia ngobatin orang yang sakit. Ya. kalau kita nggak mampu karena kita nggak tahu, Oh nanti kita bisa terpengaruh kena penyakitnya apa? Kita hindari. Makanya jangan bergaul dengan penyakit kecuali orang yang memang kebal dari penyakit itu. Makanya kita hindari penyakit-penyakit seperti itu. Ya. Ada orang yang punya penyakit pelit, penyakit sombong, penyakit apa? Angkuh. Penyakit-penyakit yang yang macam-macam itu maka kita hindari supaya kita tidak kena penyakitnya. Kemudian yang keempat, ada orang itu ibaratnya seperti racun yang enggak ada bagusnya buat manusia, cocoknya buat tikus itu. Ya. Makanya jangan bergaul dengan orang yang beracun seperti itu. Ya, omongannya racun, Bro. Mikirnya racun, perbuatannya racun, semuanya racun. Enggak ada bagusnya. Nah, kita mempergauli manusia dengan empat hal ini. Jadikan pedoman dalam hidup kita ke depan dalam bergaul memperhatikan hal hal seperti itu. Kemudian yang keenam, Perhatikan tentang bagaimana pengaruh setan terhadap diri kita. Ya. Baik setan manusia maupun setan jin. Setan itu adalah sifat bagi siapa saja yang menyesatkan manusia dari jalan Allah. Allah katakan wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura. Hati-hati kamu eh, setiap nabi akan mempunyai musuh-musuhnya dari jenis setan manusia dan jin. Ya mereka saling satu sama lain mempengaruhi. Nah perhatikan, sudahkah kita bisa menundukkan setan yang mempengaruhi diri kita, baik dari manusia ataupun dari jin. Saya sekalian, kata Nabi setiap orang itu disertai dengan satu jin. Setiap orang ini ada satu satu jin. Ketika saya tanya bagaimana dengan engkau ya Rasulullah? Aku pun ada satu jin, tapi Allah telah membantu aku sehingga jin yang ada dalam diriku tidak mengganggu aku. Makanya kenapa orang sholat subuhnya kelewatan, itu jinnya berperanan itu. Ya. Tidurnya susah, eh, bangunnya susah, itu jinnya berperanan itu. Kalau makan terus minum tangan kiri, nggak pakai bismillah itu sudah terpengaruh dengan jin yang setan yang ada dalam dirinya itu. Makanya kita tundukkan jin itu dan di setiap rumah ada jinnya itu. Biasanya dia tinggal di, di apa? Di, di, apa? di kamar kecil di WC. Ya, di tempat-tempat apa? Kamar mandi itu. Makanya jangan lupa kalau masuk kamar mandi baca doa. Keluar dari kamar mandi baca doa. Nah, kalau Anda melihat ada orang masuk kamar mandi terus nyanyi-nyanyi itu kemasukan jin itu. Ya. Makanya saya sekalian kita harus apa ini persempit gerak jin ini. Ya, dengan mendekatkan diri kepada Allah, berlindung dari dari pengaruh setan ini dan tahu betul Bagaimana langkah-langkah setan itu? Ya, ada tujuh langkah setan ini. Udah waktu setengah sembilan ini. Ringkas saja. Ya, ringkas saja supaya lengkap. Bahwa kita di dalam menghadapi setan ini ada tujuh langkahnya yang harus kita perhatikan. Yang pertama, setan akan mengarahkan kita supaya syirik kepada Allah. Maka semua pintu yang ke arah syirik harus kita tutup. Ya. Kehidupan tahun baru untuk mengarungi sisa hidup ini Jangan sampai terpengaruh oleh setan ke arah apa kemusyrikan ini. Ya. Apakah perdukunan ataupun macam-macam yang lainnya itu. Kemudian yang kedua, hati-hati dari pengaruh setan untuk menjerumuskan Anda kepada bid'ah. Ya, kalau sudah syirik dapat dihindari, setan akan mendorong orang itu ke arah bid'ah. Apa bid'ah itu? Pembahasannya lain lagi. Karena itu akan panjang sekali. Ya, perhatikan Kata Imam Sufyan Tsauri, seorang ahli bid'ah lebih disukai oleh setan daripada seribu orang berbuat maksiat. Karena orang berbuat bid'ah itu tidak merasa salah dia. Rasanya benar aja. Ya, hati-hati terhadap bid'ah itu. Karena hakikat bid'ah orang itu ingin supaya menambah ibadahnya. Dan itu menyimpang. Kemudian ketiga, kalau orang itu selama dari bid'ah, maka akan didorong supaya berbuat perbuatan dosa besar. Ya, dosa besar itu Imam Imam Zahabi menyebutkan ada 71 dalam kitabnya Al-Kabair. Bahkan ada yang mengatakan sampai 300 macam dosa besar. Ya. Ada juga mengatakan 7, ada yang mengatakan 9. Tapi Imam Zahabi mengumpulkan sampai 71 macam dosa besar. Dan itu semua adalah jebakan setan. Kemudian yang keempat, hati-hati kalau orang sudah terselamatkan dari dosa besar, setan akan mendorong ke arah dosa kecil. Karena orang menganggap sepele. Karena dosa kecil itu akan terampuni dengan wudhu, dengan berjabat tangan antara seorang muslim dengan muslim yang lainnya, ya, dengan sholat, dengan apa sholat Jumat, dengan puasa. Tetapi kata Rasulullah, iyyakum wa dzunub. Hati-hati kamu jangan meremehkan dosa kecil. Karena dosa itu ibarat seperti kerikil itu kalau dosa kecil itu. Akan terkumpul jadi gunung itu. Bukankah gunung itu berasal daripada kerikil-kerikil itu? Makanya jangan pernah menganggap kecil satu dosa. Kalau orang masih telah selamatkan dengan dosa ini. Ya. Makanya Ibnu Abbas eh, Abu Fadl bin Abbas ketika Rasulullah SAW mau menuju ke Jumrah Aqabah anaknya cakep rupanya dia sedang melihat perempuan cantik yang lewat di depannya oleh Rasulullah dipalingkan begitu. Ya. Dipalingkan begitu. Nah, itu diantara cara langsung untuk menegur orang, ya Terpalingkan begitu. Mengatakan pandangan pertama untuk kamu, pandangan kedua udah merupakan jebakan syaitan. Ya. Kemudian yang kelima, kalau orang terselamatkan dari dosa kecil, ya, kalian orang perempuan nggak pelerak-pelerok, ya, tapi kemudian apa? Ya nunduk, ya, tidak memperhatikan motor-motor gitu, maka dia akan selamat dari itu Allah akan apa setan akan menjumuskan orang itu untuk disibukkan dengan dunia. Dengan yang mubah. Cari dunia, cari dunia, cari dunia sampai kemudian lalai terhadap kewajiban terhadap Allah dan seterusnya. Ya, dia disibukkan dengan yang mubah. Ya, disuruhnya belanja aja. Ya, ibu-ibu, banyak ke mana? Ke mall. banyak belanja aja. Udah belanja habis masih belanja juga. Ya. Karena itu hati-hati terhadap Godaan setan untuk makanya dianjurkan kepada ibu-ibu, bapak-bapak yang suka ke pasar, ya. Seburuk-buruk tempat di dunia ini pasar. Ya, kalau ke pasar ambil atau beli sesuatu yang dibutuhkan cepat balik. Ya, karena itu akan banyak menimbulkan masalah di sana, banyak setannya. Ya. Nah, ini yang mubah. Kalau terselamatkan mubah, maka setan masuk yang keenam. Orang disibukkan dengan yang sunnah supaya lupa yang wajib. Ya. Dibangunkan malam, ayo bangun malam dong. Ya, bangun malam dong. Masa kamu belajar agama nggak bangun malam? Tuh Imam Ahmad itu kalau muridnya belajar agama nggak bangun malam diusir sama dia. Suruh bangun malam. Ya. Suruh bangun malam. Tapi kalau udah mendekati subuh dibikin ngantuk sama dia. Terus punya pikiran tidur ah sebentar ah. Wus lewat subuhnya. Hati-hati itu. Jadi dia dorong orang berbuat apa? Yang sunnah untuk meninggalkan apa? Yang wajib. Itu tipu daya setan. Yang ketujuh, setan mendorong untuk yang wajib maupun yang sunnah. Nah, tuh azan, sholat sono ke masjid, jamaah sono. Kamu kan baru pulang haji, masa sholatnya di rumah? Biar orang tahu kalau kamu itu orang soleh. Biar orang tahu kalau hajimu itu mabrur. Itu godaan setan itu. Orang didorong kepada yang wajib maupun yang sunnah, tapi niatnya dirubah sama dia supaya orang menganggap orang soleh, supaya orang menganggap ajinya mabrur dan seterusnya. Jadi melaksanakan ibadahnya karena faktor manusia. Nah, sekalian, ini saja barangkali apa ini evaluasi yang perlu kita coba renungkan dalam kesempatan kita uh, yang akan datang supaya kita bisa terjaga dari segala macam jebakan-jebakan syaitan yang dapat menjerumuskan manusia ke arah jalan yang tidak betul tiga aja yang dijawab. Ya. Barakallahu fikum uh, ini ada beberapa pertanyaan Ustaz, apakah semua bid'ah itu sesat? Jawabannya ya. Kecuali bid'ah bahasa. Ya. Kalau bid'ah itu ada bahasa, ada istilah. Apa bid'ah bahasa itu seperti kata Umar ketika melihat orang-orang Islam sholat tarawih berjamaah dipimpin oleh Ubay bin Ka'ab Kemudian Umar mengatakan nikmatul bid'atu hadhihi. Ini sebaik-baik bid'ah. Bid'ah yang dimaksudkan oleh Umar adalah bid'ah bahasa. Karena apa? Dia menghidupkan apa yang pernah dikerjakan oleh Rasulullah. Rasulullah pernah salat berjamaah, salat tarawih tiga hari. Setelah itu Rasulullah SAW tidak keluar untuk salat berjamaah, takut diwajibkan kepada umatnya. Tapi apa ini sunnah itu dihidupkan oleh Umar Khattab. Maka beliau katakan nikmatul bid'atu hadhihi. Satu. Yang kedua, terjadi perdebatan antara seorang yang pro bid'ah sama yang anti bid'ah. Kata yang pro bid'ah bahwa bid'ah itu ada hasanah, ada apa? Ada dolalah. Ya. Fa inna likulli bid'atin dolalah. Ya. Bid'ah itu ada hasanah, ada dolalah. Kalau disebutkan dolalah ada hasanah juga pasti. Ya. Makanya banyak yang mengatakan yang mengatakan apa man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falau ajru wa ajru man amila biha. Itu biasa dalil yang biasa digunakan oleh ahli bid'ah untuk membenarkan bagusnya bid'ah itu. Dijawab sama orang yang anti bid'ah. Kalau kamu berani membagi bid'ah itu menjadi hasanah dan dolalah, coba kamu lanjutkan hadisnya. Wa inna kulla dolalatin finnar dan sesungguhnya yang sesat itu di neraka. Coba kamu berani nggak membagi lagi dolala hasana, dolala hasaya, Dolala yang benar, dolala yang nggak benar, nggak ada itu. Jadi kalau berarti, karena itu harusnya satu kan, fa inna likulli bid'atin dolala, wa kullu ten, finar. Kok ini berani dibagi, kok ini nggak dibagi, berarti nggak jujur, berarti nggak konsekuen. Makanya tidak ada bid'ah yang hasanah, semua bid'ah itu menyesatkan. Adakah bid'ah hasanah? Sudah jawabnya. Dan bagaimana dengan perkataan umat sudah? Itu namanya apa beda e, secara bahasa. Kami sangat merindukan dengan adanya radio Al-Islam. Ya modalin dong, jangan cuma rindu. Ya, yang rindu boleh insyaallah asal modalin. Insyaallah kita berminat untuk membuka radio Al-Islam. Tempatnya sudah ada dan sudah pernah kita coba, tapi yang karena alatnya itu murahan gagal terus. Nah, kalau mau bagus sekitar 61 juta. Kalau ada yang mau berdalil 61 juta insya Allah kita buka radionya. Agar kami yang jauh selalu bisa mendengarkan ceramah. Ya usahalah. Insya Allah bisa apa? Ter apa? Terbangun radio islam Ustaz sebelumnya ada tersebar fitnah bahwa antum adalah pemimpin spiritual mereka, MMI. Sehingga kami selalu merasa risih ketika sekelompok pemuda kayak apa sekelompok menuduh seperti itu. Bahkan yang dekat sama antum mereka curiga dengan hal yang sama. Ya urusan mereka. Nuduh macam-macam itu urusan mereka. Ya. Kalau kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, seandainya saya tidak kasihan dengan orang yang suka memfitnah saya, saya akan biarkan mereka. Dengan itu saya akan dapat pahalanya mereka, mereka akan dapat dosanya, dosanya kita. Ya. Itulah yang disebut dengan muflis. Ya, al-muflisu man jaa yaumal qiyamah wa qad syatama hadha wa wa akhadha mal Orang muflis itu orang yang bangkrut nanti datang pada hari kiamat dengan banyak amalnya, tapi dia suka mencaci ini, menuduh ini, ngambil hartanya ini seterusnya. Ya. Makanya kita enggak pusing dengan omongan-omongan seperti itu. Cuman kita ingatkan, hati-hati kamu akan rugi sendiri dengan membuat tuduhan-tuduhan seperti itu. Ya, banyak sekali tuduhan-tuduhan itu sama sekali tidak berdasar. Ya, itu hanyalah sebagai apa? Sebagai satu kedengkian, ya, kedengkian dan godaan setan. Naudzubillah min dzalik. Saat ini mulai muncul kelompok yang mendemo pelarangan terhadap keyakinan seorang meski sesat. Apa apa upaya kita untuk menghadang mereka. Mereka berdalil setiap orang bebas berkeyakinan apa saja. Uh, pendemo di sini kita lihat ada dua. Ada pendemo yang menolak Ahmadiyah, kesatuan Ahmadiyah dibuarkan macam-macam. Dan itu uh, dilakukan oleh kawan-kawan kita baik yang kemudian di ormas ataupun yang lainnya. Ada pendemo yang kedua membela aliran-aliran sesat yang mereka tergabung dari kelompok-kelompok jil dan kelompok-kelompok yang memang sesat mereka. Untuk membela kekesatan sesatnya mereka berdemo. Yang kemarin itu di Bandung dipimpin sama uh, eh, sama Johan Effendi. Ya. Itu dengan segala macam kelompok aliran sesat bergabung namanya saudara seiman. Apa apa forum saudara seiman apa namanya itu? Ya, mereka mem, apa mendemo. Nah, kita nggak usah ikut demo-demoan. Ya, kalau ibu bapak mau demo, demo aja bikin makanan. Ya, karena ini ada apa? Demo makanannya ya. Jadi demo itu gak ada dasarnya sama sekali. Yang penting bagi kita menjelaskan kayak begini nih, ya. Kesatannya itu di mana? Kemudian atau kita mengarang buku atau kita sampaikan lewat radio, lewat semua kesempatan kita terangkan itu kesatuan-kesatuan itu. Nah, dengan cara itu orang menjadi jelas. Sebab Allah katakan, "Famada ba'dal haqqi illa dhalal fa anna Kalau orang tidak berjalan di atas kebenaran, maka pasti dia berjalan di atas kebatilan. Dan yang kebenar yang benar itu enggak banyak. Ya, yang benar itu enggak banyak. Seperti kata Rasulullah, "Bada al-islamu ghariban wa sa'udu ghariban fatuba lil ghuraba." Islam itu awalnya asing, dianggap asing. Ya. Dan akan kembali asing seperti itu. Dan kita bisa rasakan itu. Kalau kita menjalankan Islam benar, itu di keluarga kita, di masyarakat kita akan menghadapi tantangan yang luar biasa. Fitnah-fitnah yang luar biasa. Itu kita alami sekarang ini. Seperti kita ini orang asing. Ya, di, padahal di masyarakat muslimin seperti asing. Ini jenggot ini ditanyain berapa macam, berapa kali itu. Ya. Kenapa jenggotnya kayak begitu? Kenapa nggak begini kan? Subhanallah, ngapain kamu ngurusin jenggot saya? Urus saya kamu diri sendiri. Kamu bukan saudara saya, bukan keluarga saya, nggak ngasih makan sama saya. Kok ngurus jenggot saya? Ya. Itu macam-macam orang. Ya. Sekalian, kalau kita bicara secara ilmiah, secara logika, dan kemudian kembali kepada syariat, mereka bisa paham itu. Ada satu kejadian, seorang profesor, doktor bidang ekonomi, seorang rektor salah satu perguruan tinggi bidang ekonomi satu kali dia panggil saya dan dipanggil seorang dokter dari IAIN. Kemudian dia begini, Ustadz, Bapak, dokter, saya ini mau tanya. Saya ini orang awam. Kalau saya profesor, saya di bidang ekonomi. Saya nggak ngerti agama. Tadi saya ditegur sama seorang, nggak tahu saya itu, kayaknya orang awam tuh ya. Dia bilang apa? Saya ditegur, Bapak, meskipun Bapak berhaji, kalau Bapak nggak pakai jenggot, percuma haji Bapak itu. Kaget saya. Terus saya nggak pakai jenggot. Haji saya di, dibilang apa? Gak ada artinya kata dia. Kan saya kaget. Gimana sih kedudukan jenggot dalam Islam ini? Si bapak itu tanya. Saya jawab, ada dalam Al-Quran pak. Kata si dokter dari mana ada jenggot dalam Al-Quran? Ya jangan marah-marah dulu, ada. Di Al-Quran ada. Itu dalam surat Toha itu. Ketika Nabi Musa AS pulang dari menerima detain komandemen, melihat umatnya tersesatkan oleh Samiri, dan umatnya telah diserahkan kepada Harun, anak pamannya itu. Tapi Harun tidak kuasa apa-apa. Dipersalahkanlah Harun oleh Musa salam. Dipeganglah cenggotnya Harun oleh siapa? Oleh Musa. Sehingga Harun mengatakan, "Ya bna umma, la ta'khudh bi lihyati hadhi." Wahai anak pamanku, jangan kamu ambil cenggotku seperti itu. Ada, Pak. Ya, subhanallah. Maka jangan keburu-buru. Artinya Nabi itu berjenggot. Dipraktekkan oleh Rasulullah, dipraktekkan para sahabat. Lihat di dalam Sahih Muslim, sekian banyak hadis yang menjelaskan bagaimana Rasulullah berjenggot, para sahabat berjenggot. Dan subhanallah ini dipraktekkan sama mujahidin Afgan. Mujahidin Afgan itu ketika melawan Rusia modelnya jenggot sama sama pisau belati itu. Kalau ketemu orang Rusia, oh, pakai jenggotnya gitu. Terus lemes dia dipegang. Dia ambil senjatanya. Terus begitu. Subhanallah terakhir saya mendapatkan informasi dari Z.A. Maulani. Ya, sebelum dia wafat, itu menyampaikan satu pembicaraan, dia ditegur oleh istrinya mantan tokoh Kristen. Mengatakan, Zen, kenapa kamu nggak pakai jenggot? Ini mantan kabakin ini. Kepala bakin itu, apa? Dinas apa? Intelijen itu. Ditegur sama istri, kenapa kamu nggak pakai jenggot? Memang ada apa dengan jenggot? Dilihat nih, dalam American Journal Scientist, dari Amerika ini disebutkan orang yang pakai jenggot itu akan terjauh dari apa kanker katanya. Insya Allah kita terjauh dari kanker semuanya. Barakallahu fikum. Maka sekalian kalau kita bicara dalam agama ini, subhanallah, semua ada dasarnya. Baik secara syariat maupun secara akal. Tidak ada sesuatu kebaikan dalam Islam, semuanya sudah dijelaskan. Tidak ada satu keburukan, semua orang orang supaya apa? Diingatkan, diperingatkan supaya ter, tidak ter, terjerumus ke dalamnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa Mohon maaf atas kekurangannya. Mari kita melaksanakan salat Isya berjamaah. Sallallahu alaihi Muhammad Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.